فانشد التراب نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نشرك ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Majelis Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah mari kita bersama-sama merenung sejenak tentang kehadiran kita di tempat ini. Pertama, mari kita syukuri kehadiran kita di tempat ini. Kita telah dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang bisa melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tadi. Lihat di sana ada banyak hamba Allah yang semestinya mereka ikut bersama kita di tempat ini. Tapi karena Allah tidak mengendaki kebaikan untuk mereka sehingga mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka kita ketahuilah bahwa kehadiran kita ke tempat ini adalah pilihan Allah. Allah memilih kita dan ini harus kita syukuri dengan syukur yang sesungguhnya. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita, kita pun sudah bersama mereka. Kemudian Syukur yang sesungguhnya ternyata tidak cukup kita memikirkan tentang kebaikan untuk kita. Akan tapi harus kita lanjutkan renungan kita bahwa saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, bagaimana cara pandang kita kepada mereka saat ini detik ini juga. Kalau memang kita merasa bahwasanya saat ini kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk bisa melaksanakan sholat Jumat saat ini, sekarang mari kita lihat mereka yang mungkin tadi kita keluar dari rumah kita pun menyapa mereka. Kita melihat mereka dan kita tahu kalau mereka tidak akan sholat Jumat. Sekarang tanyakan di hati kecil kita, apa yang ada di hati kita? Apakah kita tergolong orang cuek melihat mereka? Jika demikian maka ketahuilah belum benar iman kita sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengikatkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu belum sempurna iman kalian. Kalau kalian belum mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalau kita di saat melihat saudara kita yang belum sholat Jumat kok masih cuek, tidak ada terenyuh di hati kita khawatir iman kita belum benar. Ini yang perlu kita hidupkan. Tidak cukup kita berbangga lalu senang kita bisa sholat Jumat, sholat Jumat, sholat Jumat. Akan tapi bagaimana di saat kita melihat mereka? Sudahkah hati kita merasa prihatin terenyuh? Lalu pandang mereka dengan kasih sayang, lalu kita panjatkan doa. Kemudian kita ajak perlahan untuk mereka bisa sholat Jumat. Kalau ternyata kita tergolong orang yang cuek kepada mereka, kita ketahuilah belum benar kita di dalam menghadiri masjid ini. Belum benar kita di saat menghadiri Jumatan ini. Kenapa? Kita hanya memikirkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Mari kita hidupkan hati kita. Dan bahkan banyak di antara kita para kekasih-kekasih Allah di saat melihat saudaranya terpleset dalam kemaksiatan mereka menangis. Dan sudahkah hati kita tersenyum paling tidak biarpun kita belum bisa menangis seperti mereka para kekasih kekasih Allah. Ini mula-mula yang harus kita hadirkan dan setelah ini kita tidak akan rela jika kita melihat orang yang bekerja dengan kita atau orang yang punya persahabatan dengan kita, tetangga kita di saat harus ada mereka mereka melakukan kewajiban lalu ternyata mereka tidak melakukan kewajiban harus pertama-tama kita rasakan adalah hati kita tidak rela, hati kita terenyuh menginginkan mereka lepas daripada kemaksiatan tersebut untuk menghadiri tempat-tempat mulia semacam ini. Kemudian, renungan selanjutnya adalah hampir setiap saat kita berbicara tentang hari berganti hari. Kalau kita pagi hari kita nunggu sore, kalau kita waktu sore kita nunggu pagi dan seterusnya. Malam nunggu siang, siang lihat musim panen kita nunggu, musim hujan menunggu, musim panen dan begitu seterusnya. Kemudian tahun berganti tahun, seperti tahun ini kita seperti bulan ini kita berada di tahun baru Hijriah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu semua? Kalau Allah mengingatkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bergantinya siang malam, minggu demi minggu, hari bulan demi bulan dan tahun demi tahun ini akan berguna sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Dan kita harus berpikir, bergantinya hari apa sih dengan bergantinya hari? Apakah kita berpikir di saat bergantinya hari kita hanya mengevaluasi tentang toko kita? Atau tentang santri kita? Atau tentang majelis kita? Apakah kita tidak sadar bahwa bersama-bersama bergantinya hari dan bersama bergantinya minggu dan bergantinya tahun seperti saat ini kita merasakan tahun baru? Maka ketahuilah bahwa bersama itu semua artinya kubur semakin dekat dengan kita. Dan saat untuk bertobat semakin sempit Dan saat melakukan kebaikan-kebaikan semakin sempit Dan harus kita sadari makna ini Dan ketahuilah bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di setelah kehidupan di dunia ini Jangan sampai kita melewati hari-hari ini dengan kelalaian Agar tapi ketahuilah, Nabi menyebutkan orang yang paling cerdas adalah ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Disebut oleh Nabi Muhammad orang cerdas adalah orang yang bukan orang yang bisa menghafal ini itu atau bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya akan tapi orang yang paling cerdas adalah aktaruhum lil mauti mikro. orang yang selalu mengingat kematiannya dan kematian kematian itu akan datang dan pasti akan datang akan tapi kita hilang kalau ditanya seseorang akan mati dia sadar kalau dia akan mati akan tapi perilaku kita ini seolah-olah seperti orang yang tidak akan mati dan kita ketahuilah kalau sudah orang meninggal dunia tidak bisa lagi beramal baik saat itu dan yang akan kita petik di alam barzah adalah apa yang kita lakukan saat ini di dunia. Sekarang kita perlu koreksi diri, tidak usah melihat kematian seseorang. Tapi kita perlu melihat kematian kita sendiri yang berbicara dan kita sendiri ini. Kita akan mati dan berusaha meninggal, kita akan diletakkan di ruang tengah, ditutup kain, kita tidak, tidak bisa berucap. Kalau dulu kita bisa membentak, sekarang kita tidak bisa mengeluarkan suara. Dan kematian akan datang dan saat ini kain kapan tuh? Kain kapan kita ini bermacam-macam. Ada yang saling kain kapan yang masih ditanam sana di kebun. Belum jadi kapas. Ada yang mulai berbunga, ada yang sudah mulai dipintal. Ada yang kain kampanye sudah dikirim ke kotanya Ada yang kain kampanye sudah digunting Dan bahkan hari ini pun ada yang sudah dibungkus kain kapan Dan kita semua akan mengalami itu semuanya Maka ayo apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini Untuk persiapan kita di saat kita masuk di alam barzah Menuju perjalanan panjang di akhirat nanti Dan semoga kita dikolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selamat dan mengingat kematian harus menjadi kebiasaan kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kita hendak tidur mengajari kita itu kalau tidur hendaknya seperti orang yang lagi dikubur. Kalau bisa menghadap ke kiblat, sucikan diri kita mengambil air wudhu, menghadap ke kiblat, kemudian kita berpikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebisa mungkin paling tidak kita dengan air wudhu. Siap-siap kalau seandainya kita tertidur dan tidak bangun lagi. Kalau kita di saat tertidur ingat Allah Dengan menyebut nama Allah Dengan berpikir kepada Allah Lalu tidak lupa wasiat-wasiat sudah kita tulis di atas kepala kita Kemudian setelah itu kok kita meninggal saat itu Kita meninggal dalam keadaan mulia Dan kalau ternyata kita dibangunkan kembali oleh Allah Maka ketahuilah di saat itu Semalam sentuh kita seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada di antara kita tertidur di saat kita mendengarkan apa lagu apa apa dalam keadaan kita iseng dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka lalu kita tertidur saat itu kita tidak boleh rela dengan yang demikian itu maka mempersiapkan kematian adalah menjadikan orang indah hidupnya di dunia dan semua bakal mati siapa yang tidak bakal mati dan kalau sudah ajal tiba sudah tidak pandang tidak kasih tahu sebelumnya malaikat dan tidak tua tidak muda kalau sudah waktunya tiba maka semua akan mati dan sebaik-baik yang dipesankan khatib adalah agar kita mengingat kematian dan mengingat kematian itu adalah menghidupkan hati yang mati. Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Risalatul Ma'ana mengingatkan ada orang yang dinasehati itu susah. Dengan ceramah pun ternyata tidak paham-paham. Maka nasihat yang paling dahsyat untuk orang tersebut adalah ingatkan kematiannya. Semuanya bakal mati, akan mati. Dan hendaknya kita dalam kehidupan kita ini mempersiapkan kematian untuk mati. Dan siapapun yang mempersiapkan kematian maka dia akan jalannya lurus tidak akan belok sana, dia akan belok sini menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan ditemukan seorang hamba dengan Allah, dia sangat takut. Ibadahnya dia tidak pernah dia melanggar Allah. Kalaupun dia bersalah segera kembali takut mati dalam keadaan dia belum diampuni oleh Allah. Kemudian dengan sesama manusia dengan sesama manusia ada, akan semakin indah karena semua yang dilakukan di dunia akan dipetik nanti di alam barzah kalau dia berbuat boleh kepada istri akan dipetik buahnya nanti di alam barzah kalau dia berbuat boleh kepada suami akan dipetik buahnya nanti buah pahit di alam barzah kalau dia berbuat dolim kepada tetangga berbuat zalim kepada anak, berbuat zalim kepada sahabat, dosa kepada sesama manusia akan dipetik nanti di saat berada di alam barzah. Dilanjutkan nanti akan dipetik di saat dia melakukan perjalanan di padang mahsyar dan seterusnya hingga kecebur ke neraka jahanam. Dengan dosa-dosa dia akan repotan dalam hidupnya. Di dunia juga tidak indah. Karena dia telah melakukan kesalahan dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Akan tapi bagi orang yang selalu mengingat kematian, dia akan selalu menjaga perilakunya, tingkahku, kelakuannya, akhlaknya. Dia akan selalu jaga dan berhati-hati sehingga hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan manusia itu baik. Dan ketahuilah, kalau sudah orang di alam barzah sana, tidak ada yang bisa sampai kepada kita kecuali yang pernah kita tanam dahulu. Kalau kita menanam kejahatan terus akan mengalir kejahatan itu. Akan tapi barang siapa yang membangun kebaikan Apakah itu membangun masjid, apa itu mengajar orang, apa itu mendidik atau biayai orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian orang-orang itu semua menjadi ahli sujud maka sepanjang kita di alam barzah kita sudah mati maka amal-amal itu akan datang kepada kita. Maka dari itu saat inilah waktunya kita untuk berbekal semuanya dan jangan sampai kita ini dikagetkan oleh ajal dalam keadaan kita tidak punya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah pasti datangnya. Pasti, pasti dan pasti siapapun bakal mati. Dan banyak ada khotib yang belum selesai menyampaikan pesannya sudah dicabut nyawanya. Dan memang kita selalu minta kepada Allah semoga panjang umur, panjang umur, panjang umur dalam keadaan taat serta sehat walafiat. Akan tetapi ketahuilah sepanjang apapun umur kita kita akan menemui ajal itu. Kita akan sampai kepada saat itu. Maka jangan sampai di antara kita berbuat zalim kepada sesama manusia. Dosa kita kepada Allah hendaknya segera kita minta ampun kepada Allah. Segera bertobat memohon ampun kepada Allah sebesar apapun dosa itu. Segeralah ngadu kepada Allah. Ingat dosa-dosa itu. Sebut dosa-dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan tetesan air mata di tengah malam di saat kita sendiri dan ketahuilah ya Allah Maha Pengampun. Dan siapapun yang menyesali dosa-dosanya lalu mohon ampun kepada Allah, at-taibu minadz-dzambi malam tadammala. Biarpun dosa itu banyak akan tetapi jika hamba itu segera memohon kepada Allah, bertobat kepada Allah, kamanlah mana Seperti orang yang tidak pernah punya dosa, akan tapi yang sombong dengan dosa-dosa. Yang tidak pernah mau bertobat. Maka ketahuilah dosa-dosanya akan ditemui di alam barzah dan akan ditemui di padang mahsyar. Digiring di padang mahsyar dalam keadaan capek dia harus membawa dosa yang dia, dia harus memikul dosa sepanjang perjalanan di padang mahsyar. Hingga sampai nanti dia kemerosok dalam neraka jahanam. Tapi hamba-hamba yang telah diampuni oleh Allah, hamba yang dekat kepada Allah, Hamba yang selalu berhati-hati hidupnya di dunia. Yang urusannya dosa kepada Allah segera dia minta ampun. Lalu diampuni oleh Allah di dunia sebelum dicabut nyawanya. Maka ketahuilah di saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berjalan di padang mahsyar, dia akan bersama rombongan orang-orang mulia, bersama rombongan Nabi SAW alaihi wasallam. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang dicintai Allah akan dikumpulkan dengan hamba yang sangat dicintai oleh Allah yaitu Nabi SAW alaihi wasallam. Dan ketahuilah pada mahsyar yang mengerikan itu pada mahsyar mengerikan jangan mengentengkan sedikit pun dosa. Yang punya dosa kok belum diampuni oleh Allah akan digotong dosa itu, dipikul dosa itu nanti di padang mahsyar. Yang orang berada di padang mahsyar merasa ketakutan. Sehingga orang-orang ahli maksiat itu di saat merasakan beban pikul memikul dosa yang amat berat, kemudian keadaan padang mahsyar yang mengerikan, mereka semua pada berkata, "Ya Allah, keluarkan kami dari mahsyar yang mengerikan ini biarpun harus nyebur ke neraka jahanam." Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar dan itu ribuan tahun belum nanti rasanya di neraka jahanam akan tapi bagi hamba-hamba terkasih Hamba-hamba yang takut kepada Allah Hamba-hamba yang selalu mohon ampun di saat melakukan kesalahan Hamba yang diampuni oleh Allah Bersama rombongan Nabi SAW Yang melewati padang pasar begitu kilat dan begitu cepatnya Sampai digambarkan oleh Nabi SAW Bagaimana kekasih Allah Orang yang dekat kepada Allah pada mahsyar yang mengerikan itu Menjadi al duhri wal asri Seperti antara waktu duhur dengan asar Begitu cepatnya yang meluncur menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo di saat di dunia ini kita renungi urusan kita Bagaimana Bagaimana kita dengan suami kita, dengan istri kita, anak kita, Jangan sampai ada kita menghalangi kita di saat kita punya amal baik. Kita mungkin ahli sujud, kita mungkin adalah ahli umrah, kita mungkin ahli puasa, kita mungkin ahli majlis. Agar tapi ternyata anak kita telah kita didik dengan pendidikan yang salah, maka anak itu akan menghalangi kita sehingga kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju surga. Di padang mahsyar kita akan terhalangi dengan itu semua. Maka yang punya anak lihat anaknya ada di mana. Boleh anak kita menjadi seorang dokter, boleh anak kita menjadi insinyur, akan tapi jadikan mereka dokter dokter ahli sujud, insinyur ahli sujud, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia menjadi orang kaya, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang kenal Allah, orang kaya yang tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita boleh kepada anak, tidak mendidik anak dengan benar maka ketahuilah anak itu akan menghalangi kita di saat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membantu di rumah kita, istri, anak semua yang bersama kita. Kedoliman-kedoliman yang kita lakukan akan muncul itu nanti dan akan membebani langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ingat kematian, kemudian kita siapkan kematian. Yang punya kesalahan dengan sesama ayo kita benahi. Jangan sampai kita punya permusuhan dengan siapapun. Jangan sampai kita punya dendam. Kalau tadi disebutkan hendaknya kita di saat melihat orang melakukan kemaksiatan di hati kita terenyuh. Hati kita hidup dan kita lanjutkan. Jangan sampai ada di antara kita menginginkan kehancuran untuk saudara kita. Hilangkan dendam di hati kita. Ya. Kita mati jangan sampai kita punya kebencian dengan seseorang, punya dendam kepada seseorang. Hapus itu dendam. Jangan sampai kita ini punya dendam sehingga menginginkan orang masuk neraka atau sengsara tidak. Kita hendaknya menginginkan semua hamba-hamba itu masuk surga. Kalaupun dia berbuat salah kepada kita, segera kita tata hati kita. Kita doakan semoga Allah mengampuninya, Allah memberikan kesadaran kepadanya, kemudian semoga Allah membimbingnya sehingga ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lupakan dendam di hati kita. Karena kita punya permusuhan dan ketahuilah yang namanya al dikatakan oleh Nabi sebagai Allah halik pemangkas agama bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya di antara di setiap sepertiga malam menyeru siapa yang akan minta ampun akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang punya kebencian kecuali orang yang punya kebencian kepada sesama dan dendam kepada sesama maka orang-orang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka lihat kesadaran kita makna ini kita akan menjadi menjalin hubungan baik kepada sesama manusia sudahlah maafkan Jangan sampai kita marah kepada seseorang sampai kita mendoakan dia masuk neraka. Sampai dikatakan oleh sebagian orang orang soleh sampai guyon akan tapi benar surga Allah itu luas. Kalau kamu marah sama orang sudah doain ya Allah semoga dia masuk surga biar surga di pinggir sana saya pinggir sebelah dia akan ketemu dengan dia. Pokoknya jangan sampai doain jelek. Ya. Hati busuk adalah dendam. Wah, aku, aku harus masuk neraka. Kamu harus. Bahkan kadang kesalahan seseorang dicatat sampai sampai mau mati. Tidak kita ingin menghapus dendam itu semuanya. Kita ingin hidup indah. Kalau masih belum bisa ingat kematian, di saat kita mengingat kematian mudah kita akan minta maaf kepada seseorang. Kita takut di saat kita punya kesalahan kepada seseorang, ternyata kita belum diampuni, belum diminta maaf dan belum ada keinginan untuk minta maaf. Ternyata sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kepada Allah dan hakikat orang bertakwa kalau kita kembali hakikat orang bertakwa adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia dan banyak harta yang tertipu baik kepada Allah kalau ditanya sholatnya banyak rakaat yang dilakukan puasa tidak pernah putus haji umroh sering akan tapi ternyata urusannya dengan manusia tidak benar tidak dia tidak akan selamat dia tidak akan masuk surga dia dia punya urusan dengan manusia atau sebaliknya ada orang yang baik dengan manusia akan tapi ternyata tidak baik kepada Allah Subhanahu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 على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد من تصل معنا بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار معاصر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Mari kita persetajam lagi koreksi kita kepada diri kita sendiri. Kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan ditunda untuk bertobat sampai esok hari. Sebab esok hari belum tentu untuk kita. Kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini jangan ditunda esok hari, karena esok hari bukanlah belum tentu untuk kita. Pendidikan untuk anak-anak kita segera kita benahi saat ini, jangan nunggu esok hari. Sebab kalau kita sudah mati melihat kesalahan anak kita, kita sudah tidak bisa mengingatkan. Bayangkan kalau kita sudah berlutut di ruang tengah itu ngomong apa kepada anak kita. Kita berpesan, nah jangan lakukan itu sudah nggak bisa. Lihatlah anak kita dengan kasih sayang saat ini waktu kita hidup. Pendidikan anak, khususnya pendidikan keluarga, Pandang mereka dengan kasih sayang Ingat akhirat kalau ingin serius Dalam mendidik anak-anak kita dan keluarga kita Jangan biarkan, jangan sampai kita dikagetkan oleh malaikat Israel Kita tidak bisa mengingatkan lagi Anak melakukan itu, baju putri-putri kita kayak begitu Kita tidak bisa mengingatkan Dan semua dosa yang dilakukan orang-orang itu akan ditumpangkan kepada kita Ingat kematian Kita semua akan mati Dan pulang dari tempat ini semuanya koreksi Yang kita dengar hari ini bukan untuk orang lain Akan tapi untuk kita sendiri untuk berbenah yang sudah banyak kikir dengan hartanya Ayo sebelum kematian tiba Jangan kalau bersedekah nunggu anak bersedekah belum tentu Sebab banyak anak tidak pernah mau tahu urusan orang tua Banyak misalnya majelis atau tanah wakaf yang sudah beres ternyata dijual lagi oleh anaknya Dan semoga anak kita anak yang soleh soleha akan tapi jangan sekali-kali dalam berbuat baik mengandalkan anak kita Kita saat ini, kita mengandalkan diri kita saat ini Iya anak kita, kita didik dengan benar Akan tapi berbuat baiklah hari ini untuk kita dan memang kita akan mendidik anak-anak kita dengan benar. Kalau tidak kita akan dikagetkan, dikagetkan, dikagetkan dengan kedurhakaan naudzubillah semoga anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita kita akan dikagetkan dengan dosa-dosa maka hari ini saat ini waktunya tidak usah ditunda esok hari ayo kita lapang dada kepada sama memaafkan semua kesalahan sesama kita kemudian kita juga minta maaf kepada sesama kita dan kepada Allah ayo kita sisihkan waktu untuk mengadu di tengah malam adukan dosa kita kepada Allah khususnya dosa kepada Allah hendaknya kita mengadu kepada Allah dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia mungkin ada di antara yang hadir pernah mabuk mungkin ada yang pernah terpleset dalam judi atau zina adukan itu semua kepada Allah kalau kita sudah ngadu serius kepada Allah Allah akan mengampuni jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia tapi kalau dosa dengan manusia hendaknya kita minta maaf kepada siapapun yang kita salah kita berbuat salah kepadanya jika tidak mungkin kita banyak mendoakan orang tersebut kita harus dengan sesama manusia dengan kebaikan, dengan doa-doa, kemuliaan untuk orang-orang yang pernah kita tolimi. Intinya bahwasanya, ayo kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita dengar dari ceramah seseorang hanya untuk mengkoreksi orang lain itu kesalahan dalam kita duduk belajar ini adalah untuk aku sebelum orang lain adalah aku yang diajak ngomong tadi adalah aku aku yang punya istri aku yang punya anak aku yang punya karyawan aku yang punya pembantu aku yang suka kasar aku yang suka menggunjing aku yang suka aku yang suka bukan orang lain tapi inilah aku aku kemudian setelah itu jadi kesadaran inilah kita akan melambung tinggi menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang dapat Allah Subhanahu wa taala dari kesadaran dan kuncinya adalah apa adalah kita harus sering selalu mengingat kematian, mengingat kematian. Mari kita memohon kepada Allah dan kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk bersolat kepada Nabi Allah berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil اللهم يا الله اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تبردنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تطل علينا انك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن اللهم يا الله yang menyaksikan kami saat ini ya Allah kau jadikan kami adalah ahli ibadah saat ini maka kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah jika ada di antara tetangga kami masyarakat kami yang sebenarnya mereka harus hadir bersama kami akan tapi saat ini mereka meninggalkan sholat Jumat ya Allah kami mohon di Jumat yang akan datang bawa mereka ke tempat mulia semacam ini ya Allah Kami tidak ingin salah satu dari tetangga kami masuk neraka. Kami ingin mereka semuanya selamat ya Allah. Bawa mereka ke tempat yang mulia semacam ini ya Allah. Gerakkan hati mereka, mudahkan langkah mereka untuk menuju kemuliaan semacam ini dan ampuni mereka ya Allah dan ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah anak-anak kami pandang mereka semua dengan kasih sayangmu ya Allah. Istri kami yang ada di rumah, keluarga kami yang ada di rumah ya Allah. Kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah kau mengetahui keadaan kami ya Allah jauhkan kami dari segala kenistaan jauhkan kami dari segala dosa jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah mata kami jauhkan dari melihat yang haram lidah kami jauhkan dari mengucapkan yang haram telinga kami jauhkan dari mendengar yang haram anggota tubuh kami ya Allah jauhkan yang dari yang haram maka kami mohon ampuni segala dosa kami yang dilakukan oleh anggota tubuh kami dan hati kami ya Allah hati kami ya Allah jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati jauhkan kami dari kedengki kepada sesama kami ya Allah Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berhasil ya Allah di kiri kanan kami atau sahabat kami, saudara kami, lalu kami mulai berdengki, maka kami mohon ya Allah tambahlah keberhasilan mereka itu ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang berhasil dalam dakwah atau berhasil dalam usahanya, kemudian kami mulai berdengki mereka, kami mohon ya Allah tambah keberhasilan mereka dan jadikan mereka turun dakwah di surga dan jadikan mereka orang kaya di surga dan bersihkan kedengkian di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin dengki kepada siapa mohon ya Allah dan jika ada orang yang mendengki kami karena keberhasilan kami maka kami mohon ya Allah berikan kepada mereka seperti yang kau berikan kepada kami ya Allah dan bersihkan hati mereka dari dengki ya Allah dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah jauhkan kami dari dendam ya Allah dan benci kepada sesama kami maka kami mohon ya Allah jika ada hambamu yang berbuat salah kepada kami atau berbuat zalim kepada kami aniaya kepada kami Menyakiti kami Menggunjing kami Menfitnah kami Kami mohon Ya Allah Jangan kau timpakan musibah kepada mereka Kami mohon berikan kesadaran kepada mereka Ya Allah Dan ampuni mereka Ya Allah Sungguh kami tidak rela Jika ada orang masuk neraka Gara-gara kami Ya Allah Kami ingin menjadi sebab orang lain Masuk surgamu Ya Allah Ya Allah Dan jadikan kami dan mereka Hamba-hambamu Yang saling mencintai karenamu Ya Allah Dan semua yang ada di tempat ini Jadikan kami hamba-hamba Yang saling mencintai karenamu Ya Allah Tanpa ada kebencian di antara kami Tanpa ada dengki Yang yang ada hanya kasih sayang dan kasih sayang dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah alam barzakh memberikan Padang mahsyar mengerikan Nerakamu mengerikan Maka kami mohon jauhkan kami ya Allah Dari segala dosa dan ampuni dosa kami saat ini ya Allah Sebelum kau cabut nyawa kami Jangan kau cabut nyawa kami Kecuali kau ampuni dosa-dosa kami Kami takut kalah bersambut dengan dosa-dosa itu ya Allah Kami takut seksa di kubur yang di kubur ya Allah Kami takut di padang mahsyar membawa dosa-dosa itu ya Allah Kami takut di siratul mustaqim Siratul mustaqim menjadi sempit karena dosa-dosa kami Kami takut neraka jahat kepadamu Maka kami mohon Ya Allah Kami sadar kami banyak dosa Ya Allah Dan kami juga sadar Kau maha mengampun Ya Allah Ampuni segala dosa kami Ya Allah Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami Ya Allah Ya Allah kau maha tahu tentang kami Ya Allah Ada lagi satu dosa Ya Allah Yang kami tahu kalau itu dosa Kami masih sering melakukannya ya Allah. Kami sadar kalau itu kemaksiatan. Kami sadar kalau itu haram. Akan tetapi kami masih sering melakukannya. Ya, Allah, dosa yang itu maka kami mohon ya Allah, hentikan kami dari dosa itu dengan kasih sayangmu dan ampuni kami wahai ya Allah. Aku Maha tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami ya Allah keluarga kami, masyarakat kami dari zina yang busuk, hina dan kau ditimbakan ya Allah yang saat ini ya Allah kami sering mendengar perzinahan di kiri kanan kami ya Allah zina-zina yang busuk dan hina itu kami mohon jaga kehormatan anak keturunan kami jaga kehormatan keluarga kami dan masyarakat kami dan kami mohon ya Allah jika ada di antara kami atau saudara kami tetangga kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka ya Allah tutup aib mereka dan ampuni mereka ya Allah tutup aib mereka dan ampuni mereka ya Allah ya Allah dan berikan kesadaran kepada mereka Ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari kehinaan itu Ya Allah Ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari mengunci orang berzina Jauhkan kami dari mengunci orang lain Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Ya Allah Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Dan semua yang berjuang di tempat ini Kami mohon berikan ketulusan Ya Allah Yang berjuang di masjid ini Ya Allah Berikan kepada mereka ketulusan ya Allah dan berikan kepada mereka segala kebaikan. Baikkan telah mendahului kami Allah masih hidup bersama kami ya Allah dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas ya Allah. Kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas ya Allah. Dan kami mohon ya Allah seperti kau pertemukan kami saat ini kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dengan kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin melihat wajah beliau setiap saat ya Allah. Dan jadikan pertemuan ini bukan timbang pertemuan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah dan selalu ingatkan kami akan kematian dan jadikan hidup kami indah ya Allah di dunia, di keluarga kami ya Allah. Bahagia di rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, dicintai kekasihmu المسيحون بمحمد يا الله يا الله يا الله اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين اللهم يا رب ندفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا اصلحنا واصلح من وصلاحه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم يا ربنا لا تهلكنا واهلك من هلاك صلاح الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يعطيكم واذكروا الله عليه يذكركم ولا ذكر الله العشق ميت عاصم لربما قال حملوا على النعش الحزين جسدي وهم يتثاقلون خطوات كتاب عمري قد طوى صفحاته يتنعم وإذا جرى ذكري دعوا وسرورهم لا يقطعوا فكأنني حلم قديم أو هم لا يذكرون أطعوا زيارة حبهم عن بهم هم خاشعون هذا نداء الراحلين لكم وأنتم راحلون يا لاحقون غدا لكم مثل الذي للسابقين آه